الحمد لله ما الفاتحة الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nahsyuru min kulli ummatin fawjam mimman yukadzibu bi ayatina fahum yuzaun. Hatta idza ja'u qala akadzabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ilman amma dza kuntum ta'malun. Wa waqa'al qawlu alaihim bima dzalamu fahum la yantikun. Wa yauma nahsyuru lan ing dalem dinane giring ingsun. E uzkur tegese ilinga sira Muhammad to ilinga sira. Ngelingno yauma nahsyuru min kulli ummatin. Yauma nahsyuru ing dalem dinane giring ingsun mingkuli kulli ummatin saking saben-saben umat. Tak giring faujan hale rombongan atau hale kelompok jamaatan tegese hale kelompok kelompok miman sangking wong yuka zibu kang gorohno sopaman bi ayatina ing ayat-ayat ingsun Wahum utai man sing yukadzib iku ru'asa uhum iku pira-pira tokoh-tokoh kufar almatbuuna kang den nut. Fahum mongko te kufar yuzauna iku den giring ngarep nganti tok gurine yuzaun, digiring kabeh sapa kufar. Ijmauna tegese den kumpulna sapa kufar. Manane yuraddu tegese den balekno apa akhiruhum akhire kufar ila awalihim tumeka maring ngarepe kufar. Sing ngarep dikon ngenteni nganti sing mburi tok ngarep. Semua yusaku namka nuli den giring kabeh. Ilan nar maksud digiring maring neraka. Hatta idza ja'u singgo nalikane teka sapa kufar, maka al hisabi ing panggonane hisab. Kala dawuh sapa wa ta'ala lahum maring kufar, dawuh akad dzabtum bi ayati. Ana ta mendustakan sira kabeh ambiyai ing pira-pira nabi-nabi ingsun. Kowe ngorohno bi ayati tegese ing ayat-ayat ingsun. Toh walam tuhitu hale orang liputi sira kabeh, hale orang nguasai sira kabeh. Kowe ora nguasai min jihati takdzibikum saking sisi alasan kowe ngorohno sira kabeh. Biak lan ayati. Apane ilman apa pengetahuane? Amma dza ana to ing apa fi tetu ing dalam amma dza idghamu ma ing nama al istifhamiyati kang bangsa istifhamiyah. Dza mausulun ay malladhi tegese uta apa kuntum ana sira kabeh tak malu nang lakoni sira kabeh. E, bima kelan perkara umir tunggang den perintah sira kabeh bi kelan ma. Wa waqa alan tumiba apa qaulu subhanallah. Wa waqa alan tumiba apa qaulu apa titah utawa pengucapan subhanallah. Hakko tegese tumiba apa ala adzabu siksa alaihi mengatasi kufar. Bima kelan perkara dolamu kang padha dolim sapa kufar ya asyraku tegese sebab nglakoni syirik sapa kufar. Fahum mongko te kufar ulayanti kuna iku ora padha iso ngucap sapa kufar. Idza hujjata krana ora ana hujjah iku mujud lahum kedhe kufar. Alam yaro anna ja'alna al-laila liyaskunu fihi wa an-nahara Alam ya rono to ora padha ningali sapa wong akeh ana ing satemene ingsun apa ujalna gawe ingsun kholang natiksi gawe ingsun alaila ing bengi. Tak gawe lias kunu supaya iso tenang sapa wong akeh fi ing dalem lail. Kaghirihim kaya liyane kufar. Maksude liyane wong kafir lah di hak nak bengi ku tenang. Wan nahar lan ing rino tak gawe mubsiron ing padang. Bimakna yubsoru bi lan nganggo makna kang iku yubsoru iso den gawe ningali apa fi ing dalem nahar. Liata sorofu supaya tasarruf sapa wong ing dalam nahar. Inna fi dzalika sa'tamna ing dalam kabeh la ini iktine dadi ayat. Dilalatin to dalalatin tegese dadi pira-pira petunjuk ala kudrati ta'ala ing atase kudrat Allah ta'ala li qaumi yu'minun mare kaum sing iman. Khusus dan tertentu ana sapa kaum yu'minun bizikri klan kasebut lintifaihim krana oleh manfaatno kaumun sing yu'minun biha kelawan ayat. Fil iman ing dalam iman. Fi fil kafirin hale berbedani pira-pira kafir wa yauma yunfakhu fissur niki kula terangno nggih dados ketika jengben teng mahsyar nggih teng mahsyar niku tiang-tiang kafir sinten mawon pokoknya sing kafir niku digiring ketemu Allah terus Allah takok akadzabtum bi ayati walam tukhitu biha napa ilman apa alasan Anda mendustakan atau membohongkan atau tidak percaya sama ayat-ayatku padahal Anda tidak menguasai secara ilmiah ya Anda tidak menguasai secara ilmiah. Jadi Allah ini pun fair. Kamu tidak apa-apa mendustakan ayat saya asal Anda bisa membuat alasan dan alasan itu ilmiah. Ya alasan itu apa? Ilmiah. Tapi tentu mereka mereka orang-orang yang kafir itu tidak pernah ilmiah. mulanya ketika ulama-ulama ahli tauhid kue nak kepengen imanem kuat, iku kudu gak bodoh, gak bodoh itu artinya pinter. Tapi aja muni ilmiah, kok muni ilmiah, basa modern ilmiah aku pinter golek duit. Pinter ngatur pajak ku jenenge apa? Ilmiah. Ilmiah itu ngeten kan. Mpun sampean ngandel kula mun. Ilmiah sing kowe mesti diridani pangeran ngeten lho contone. Ilmiah itu satu fakta yang tidak diterbantahkan oleh objek atau objek tidak dijadikan sumber acuan hukum. Kalau baleni malih ya, Ilmiah sing mesti diridani pangeran sampean tak warai ya. Ilmiah sing mesti diridani pangeran tuh jangan pernah merujuk atau mereferensi objek yang objek ini harus kamu tinggalkan. Jangan jadikan patokan nopo hukum. Mergo piye-piye statusnya ngomong nopo objek. Jadi rasionalnya Quran itu gampang. Misalnya ngerti contoh paling nyata. Ketika Kanjeng Nabi ngendikan sok wong sakwise mati jadi lemah, jadi tulang belulang niku ditangekno sangka kubur terus menghadapi hisap, ya menghadapi nopo, hisap. Terus wong kafir komentar, aida mitna wa kunna turoba wa idoman a inna kausun Sebagian ayat macam-macam lah tentang. Sekarang sampean tak bedai Terus orang kafir lebih ekstrim lagi. Ada tulang belulang yang sudah membiru, membiru sekali, diremes, tentu kan terus hancur lebur, terus disawurno yang wajahnya kanjeng Nabi. Mat, masa kayak gini nanti bisa bangun lagi. Kanjeng Nabi mental mawon, ngadepi wong gendeng mental mawon. Lama-lama mereka lebih ekstrim lagi. Faktu bi abaina ing kuntum sodikin. Kalau kamu benar Muhammad, orang-orang yang sudah mati bangkitkan. Nanti kita tanya apa ajaran kamu benar atau salah. Berarti ada tiga hujah ya, tiga logika yang dibangun orang kafir. Masak barang hancur bisa kembali lagi. Terus dua buktikan bahwa yang sudah mati bisa bangun lagi. Terus kamu Muhammad harus bisa membuktikan. Kamu Muhammad harus bisa membuktikan. Kemudian teori ini kelihatan salah kalau kamu punya ilmu, ya. Punya ilmu cara pangeran ya. orang ilmu kados urusan pajak golek duit buatan niku buatan ilmu niku. Niku uang kepengen mapan ya. Tapi buatan apa? buatan ilmu. logika logikane. Sekarang sampean saya tanya. Kita-kita ini mukmin, ya soleh, ya alim, ya waras, kowe kudu yakin alim. So yakin ngono ora perlu ana buktine, pokoke yakin ngono, pokoke sampean kudu yakin alim. Mergo la ilaha illallah syaratnya kudu alim fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu harus ngerti. Kalau harus ngerti berarti bahasa Arabnya anak alim saya alim saya tahu. Yeah. Mohon kok diuji nak ketemu pangeran. Sekarang sampean tak bedai, tak wari logika sing mesti diridani pangeran. Manusia ketika wujud tuh objek apa subjek? Objek. Ketika mobil dibikin oleh orang Jepang itu objek apa subjek? Objek mestinya objek itu tidak pernah jadi ukuran untuk mengukur kekuatan subjek. Jadi misalnya mobil sudah hancur, terus kamu bilang, wah mobil sudah hancur kayak gini nggak mungkin bisa kembali lagi. Ya tentu pikiran anda itu benar kalau terusannya mobil ini tidak bisa kembali sen sendiri karena dia objek. Tapi kamu salah kalau mengatakan mobil ini sudah hancur lebur, maka yang bikin pun tidak akan bisa menata lagi. Yo gendeng gue. Wong objek kok mengukur subjek. Nah manusia itu objek. Awal wujudnya ya objek, nanti wujud lagi ya objek. Bagaimana mungkin Anda bisa bilang objek ini sudah hancur? Maka tidak bisa kembali dengan sendirinya benar kalau nggak bisa kembali dengan. Tapi kalau kamu ngambil kesimpulan, yang bikin pun nggak bisa mengembalikan yo gendeng teke waras yang bikin kok tidak bi ndak bisa dengan kamu mensifati yang bikin artinya hebat bisa bikin mobil bisa bikin pesawat kalau bikin daur ulang tentu bisa. Sama iso gawe kue meripate loro, teke pating krentel, iso gadekno BPKB. Wah, oh, itu sudah hebat. So SMS-an, iso selingkuh malah sing nakal-nakal. Wong iso gawe detail ngono iku wis iso nyembunyekno aset miliatan triliunan. Itu kan wong wis jelimet, uteke wis jelimet. Terus mati hancur. Terus kamu katakan yang bikin pun tidak bisa mengembalikan. Tentu kita tanya, yang bikin itu punya reputasi apa? Mulai kecil jadi besar, terus mata yang hanya begitu bisa melihat, macam-macam. Faham sih kalau mas gampang kan cara berpikir. Bagaimana objek bisa menjadi tolak ukur atau rujukan hukum? Berhubung wis hancur maka tidak mungkin kembali loh. Objek itu tidak bisa jadi rujukan hukumnya. Jadi rujukan hukum tentu sub subjek. Ya seperti HP ini. HP ini tak letakkan di meja. Terus kamu bilang, HP ini nggak bisa jalan sampai di bawah meja, ya benar. Tapi kalau kamu bilang yang menaruh HP di meja, di atas meja nggak bisa menaruh di bawah meja, ya wong gendeng sing dakok ning dhuwur jare iso dakok neng ngisor wong karek geser wae napa? Nah, Makanya kita sebagai mukmin supaya imannya benar diridani Allah, disuruh berlatih hanya nyifati Allah. Kamu jangan menyifati objek. Kamu jangan tanya caranya. Misalnya begini tak warai carane wiridan Asmaul Husna. Cuma bengak-bengok tok ora jelas. Bengak-bengok ora paham nganggo sound system ngrameni tonggo tok ora jelas. Wa huwal yuhyi wa yumitu. Itu enggak usah objek. Allah itu zat sing yuhyi yang menghidupkan. Terus yumi itu yang matikan. Kamu tidak usah mikir caranya gimana. Pokoknya Allah itu yang menghidupkan. Zaman sekarang kita hidup pun kita tidak pernah tahu kenapa sekarang masih hidup. Saya pun tidak tahu, kamu pun tidak tahu. Coba sampean tanya, Kenapa kamu sekarang hidup? Karena punya nyawa. Kenapa ada nyawa? Terus nyawanya di mana? Sekarang sedang apa nyawa itu? Bentuknya kayak apa? Kamu kan tidak tahu. Pokoknya tahu-tahu hidup. Ya sudah kita hanya menyifati Allah yang menghidupkan. Caranya gimana? Ya, mbah saya tidak tahu. Zaman saya wujud ya tidak tahu, zaman saya hidup ya tidak tahu, tahu-tahu ada, tahu-tahu punya banyak masalah. Ya sudah gitu saja. Nanti tahu-tahu mati. Ya sudah setelah mati objek ini terserah subjeknya nanti mau dibikin apa. Nak minati Allah dadi ana sampean api neraka ya kok neraka nak Allah ngersakno ning swarga ya murah roh. Wis kare anut ngono. Berhubung anut wis pokoke falam annahu lah harus tahu, harus tahu. Jadi lucu orang kafir. Terus pertanyaan kedua, mereka mengukur kebenaran kalau Muhammad bisa bangkitkan orang dari kubur. Mat, kalau betul teori Anda betul orang bisa mati, mati dan hidup lagi. Coba yang sudah mati bangkitkan. Pertanyaannya adalah, terus Muhammad dianggap gak mampu. Mat nyatanya kayak resonang enos yang mati berarti kayak bohong. Nah mereka yang lebih bohong. Mereka pakai ukuran kebenaran dengan tolok ukur yang mereka ciptakan sendiri, yaitu ukuran orang mati bisa bangun adalah orang mati sekarang bangun. Pertanyaannya adalah yang punya ukuran itu siapa kan mereka? mereka punya ukuran bahwa yang sudah mati harus dibangunkan untuk ditanya apakah betul bisa bangun apa enggak. Lalu korban teori itu, mereka punya teori itu. Kemudian korbannya Nabi Muhammad disuruh meraktekkan. Mat, nak panjang mau mati kuwi sore penai, saiki mau mati tangekno. Lu yang ingin nangekno itu kajing Nabi Muhammad apa mereka? Mereka. Lu mereka sing ingin kok Kanjeng Nabi sidi kongkon. Mestinya nak mereka ingin yo ya tangekno dhewe sing ayo takoki bareng-bareng. Kowe sing kepengin kok ngongkon aku. Paham nggih? Paham ya? Fair apa ndak? Enggak fair kan mereka yang ingin tapi Nabi Muhammad sing dadi kur. Ini waktu gale koyo rakyat kemis sejahtera terus aku kiai ini kon mikir. nggak aku aku ora sejahtera kok kowe. Sing kemis sejahtera kowe ya sejahtera ana dhewe kok repot. Lha itu ukuran-ukuran yang talbis artinya talbis rekayasanya orang kafir kalau betul orang bisa hidup lagi buktikan orang yang sudah mati hidup lagi loh yang nyuruh buktikan itu siapa mereka kan yang disuruh Nabi Muhammad fair nggak mereka yang punya keinginan korbannya orang lain fair apa enggak tidak kan nah, Nabi Muhammad tidak gelem nuruti nurut kayak gendeng dari Nabi Muhammad aku karep tangan dhewe kok takut ibarang bareng sing karep kue kok Mulane nek ana kowe nek adol brambang tak adol iwak. Pak sing murah, Pak. Ben murah kowe sing karep murah murah dhewe. Wah, aku sing di brambang kok pokon. <laughs> Lah ini yang Allah ngeritik mereka walam tuhi biha ilman. Bodohnya orang kafir adalah objek menjadi rujukan dia menentukan mungkin atau tidak. Wah itu keliru, objek kok jadi rujukan hukum. Itu tadi seperti HP di atas meja. Terus kamu bilang HP ini tidak mungkin bisa pindah di bawah meja. Ya betul kalau HP itu nggak bisa pindah sendiri. Tapi kalau kamu mengatakan yang menaruh HP di atas meja tidak akan mampu meletakkan HP di bawah meja, goblok apa gendeng? Bisa bol-boleh lah ya seperti itu. Kan nggak mungkin orang mengatakan yang bisa bikin langit bumi, yang bisa bikin manusia pasti tidak bisa mengembalikan lagi. Wong, gendeng tapi omongan kok ngono. Paham ya? Faham juga lo maksudnya? Nah, makanya itu cara berpikir Quran tuh rasional sekali. Yaitu cara berpikir seperti itu. Objek itu jangan jadikan ukuran. Makanya kalau kita nyebut Allah misalnya wahwal kholak Allah itu ya alim, ya qadir, ya kholak, ya wahab. Zat yang menciptakan hidup. Zat yang menciptakan mati. Ya sudah seperti itu. Mulai ke sampean ape mati yo eling-eling. Gusti zaman kula ora urip ya ora roh carane, sakniki kula mati ya ora roh carane. Mengke wayahe tangi male ya ora roh carane. Cuma kula ngertos annaka ala kulli shay'in qadir. Kula tahu bahwa engkau ala kulli shay'in qadir. Ya sudah begitu terus mati. Nah iso ninggal warisan nah, ora ya mati wae aja penting <laughs> ora iso ora saya mati ya mati ae ora usah pamit. Sing penting kowe di keyakinan Gusti kula zaman urip ya ora roh carane. Sakniki zaman mati nggih mboten roh nih padha bodoh bodoh kula namung objek, namung makhluk. pun terserah jenengan. ojo kaya wong kafir berhubung raro cara carane debu jadi manusia lagi kemudian nganggep itu mus tahi. Itu kan aneh. lego jenenge walam tuhi itu biha ilman. Jadi sebenarnya Allah tuh nggak apa-apa kalau kamu ilmiah nggak apa-apa debat saya kata Allah. Tapi ya tentu mereka tidak akan ilmiah karena mereka gendeng parah tenan. Nah, sampai sekarang kita pun seperti itu. Kita ini biasa berpikir sesuai objek. Taruh saja misalnya kue seneng duit atau seneng cawe doa ayu. Saya tidak bisa hidup kus tanpa anak itu. Wong objek kok jadi ukuran. Zaman kue orang seneng cahiku ya wes urip. Kue seneng cahiku aja gede. Nyatanya ya urip. Tapi saya tidak bisa hidup tenang nak orang untuk cintani dia. Lo objek kok jadi ukuran objek itu tidak bisa jadi ukuran subjeknya kan kamu terserah kamu pakai ukuran apa karena ukuran itu kamu ciptakan akhirnya kamu ya seperti itu coba karena kamu ciptakan Misalnya kita untuk angkuh sidik wong kok bergantung cawe itu aku ya wong lanang kok bergantung cawe itu Nanti senengi ya keren senengi gue ino gak di harga diri mungkin mana kan mulai er, agak egonya agak hidup agak normal wah seneng senengi gue ino disenengi ino keren Mulane nabi itu jarang seneng wong wedok, tapi disenengi. Kabeh nabi ganteng-ganteng. Muga Allah iku isin nabine seneng tapi gak di senengi. jadi ya, jenenge Nabi Yusuf ku ganteng, Zulaikha wedan roh Nabi Yusuf. Mergo napa? Nabi Muhammad tuh ganteng-gantenge wong. jenenge sinten niku sapa sing anak wong Yahudi ini, Sofia ge. Sofia binti Huya ini, anak raja. Niku wis ngerti nak nabi garwane kathah. Niku derek perang bapaknya mau kepen roh wong kok terkenal ganteng gantengnya sepiro. Melok perang, padahal dia neneng, anak kiai joron, aku melok perang. Mau kepengen roh gantengnya Nabi Muhammad. Bareng roh gue anteng tenan terus rai ini gak mungkin. Nak rai goroh gak mungkin. Apa dia menangi debatnya bapaknya, bapaknya sama pamannya ku debat. Podo-podo tokoh Yahudi. Kamu tahu kan Muhammad itu ya iku sing dijanjek neng Taurat. Ayo do iman, mau isin, kita tokoh kok iman. Iku yang ngerti debat. nih. Bareng ngerti Nabi Muhammad wandeng tenan terus gak mungkin pembohong. Dekne dong ngobek pangeran soal perang gue kalah. Nak kalah bedekne ditawan. Bareng dekne ditawan tenan sesuai aturan perang, pokoknya ghanimah di sing nyekel cawe itu iku ya dadi ghanimah. Kenek dihiyah al-kalabi. Dihiyah al-kalabi ku ya ganteng. Bareng kena dia kok habis sobat bengok-bengok ya Rasulullah Sofia itu putri raja. Kabeh kita ora ridho nak kena apa? dia. Kudu kena jenengan. Masyur itu akhirnya dia dia Nabi khut sabyan ghairuha. wiro. mek sapa sementing ora Sofia. Akhirnya Sofia itu ditawani Nabi, kau milih tak balik nak keluargamu tapi bayar fidak, bayar tebusan, opo rasa bayar tebusan tapi dadi bujuk. Jadi Sofia, Ya milih dadi bojone jenengan. kode dekne edan nabi ku zaman urung perang. Mergo nabi ganteng. karena alamate wong keramat iku ya disenengi ora kok seneng paham gitu. Lah nak seneng ora pati keramat. <laughs> paham ya, seneng ora pati. Nah, aku wis disenengi iku kondang berarti. Kaya Nabi sinten Yusuf, Nabi sinten Nabi Muhammad. Ya pancen ngoten aturane ngoten. Jadi kalau baleni malih tak warai. Mergi ini masalah ridani pangeran bebotan. boten. Ini taruhannya berat. Nganti wong kafir kan merangi, wong Islam kan dukung dawuhe pangeran liyahlika man halaka am bayinati wa yahya man hayya am Kersane Pengiran itu nak wani urip ya urip sing ngerti bukti kebenarane Allah Subhanahu wa taala. Dadi wa yahya man hayya ambayina. Nak wani urip ya urip sing roh bukti kebenarane Allah. Ya kebenaran Allah termasuk kita buah Rasulullah dan sebagainya. Carane piye? Carane wow. Kita jangan tersandra, jangan terjebak berpikir menjadikan objek menjadi panutan hu hukum. Kowe aja kaya wong kafir berhubung lemah iku ora mungkin dadi manusa meneh. Nggih. Tanah gamane manusa wis dadi tanah kok was mustahil lah mergo miskin mustahil objek paham ya mobil yang sudah hancur itu objek terus kamu mengatakan nggak mungkin kembali lagi ya tentu tidak bisa kembali lagi tapi kalau anda ngomong pabrik mobil ini tidak bisa nata ulang. Pasti orang mentertawakan Anda. Bagaimana mungkin pabrik yang bikin tidak bisa mengembalikan seperti semula? Tentu bisa. Nah, sampean saya tak balik saya. Terus Allah ngendikan misalnya gini di hadis-hadis ya lewat wahyu Somben tempat sujud itu bersaksi. Jadi lemah sih gue sujud ya bersaksi, sih gue maksiat. Terus kamu mikir, wah itu mustahil, masa lemah bisa bicara, lemah bisa bersaksi. Lagi-lagi Anda terjebak objek, lemah itu objek tanah. Terus kamu mengatakan mukhal, mukhal tanah bersaksi. Kue raro rasanya dari Nabi Adam. Mau mau kira rasanya dari Nabi Adam? Nabi Adam manusia pertama yang jelas-jelas tahu, gak ada temannya, gak ada siapa-siapa, jelas-jelas dia tahu kalau diceritakan dari tanah. Iku mau kira-kira tiap macul tanah wih dulurku iki. Iki iki <laughs> iki. asal usul sehingga itu memang zaman itu gak pernah dianggap mokal kalau tanah bisa ngomong sampai Nabi Adam nak roh tanah aku nangis jangan-jangan itu saya karena memang dia tahu kalau asalnya dari tanah sama seperti ilmuwan sekarang ilmuwan sekarang kalau melihat tanah itu gak tertarik dianalisis tapi kalau melihat sperma ini asal usul manusia sehingga dianalisis ternyata di situ ada kehidupan setelah dianalisis kekuatannya berapa bisa disimpan di lemari es berapa bulan terus nanti bisa ditransfer ke indung berapa karena dia tahu padahal mani ya beda mati secara kasat mata mani itu beda mati tapi ilmuwan tahu itu beda sama Allah tahu manusia itu dari tanah Allah tahu kalau tanah itu bisa dihidupkan wong objek bisa apa nyatanya iso jadi materi ini Nabi sinten? Ada. Paham sih kalau maksud? Kalau kamu hanya berpikir tanah, tentu kamu berpikir ini mustahil bisa hidup, bisa ngomong. Tapi kalau kamu berpikir yang bikin tanah, makanya ketika Nabi ditanya itu nak jawab ya gampang aja. Nanti kamu itu yang fasek-fasek, yuk syaruna khufatan auratan, yamsuna ala wujuhim. Orang yang kafir-kafir itu nanti berjalan pakai wajah Sahabat tanya, masa Nabi jalan pakai wajah? Jawabnya Nabi sederhana, zat yang kuasa menjalankan pakai kaki tentu kuasa menjalankan pakai wajah. Langsung Nabi pakai pikiran subjek. Pelaku yang bisa menciptakan manusia sekarang jalan dengan kaki, pelaku yang sama atau aktor yang sama atau pencipta yang sama pasti bisa menjalankan dengan wajah. Jadi intinya kalau berpikir subjek semuanya menjadi mung, semuanya menjadi apa mung? Mungkin. Lah orang kafir atau orang-orang fasik itu berpikir objek. Ya berat nak berpikir objek itu berat. Jadi goblok tenan. Nggih, napa dadi napa? Dadi goblok tenan. Jadi penting ya. Nah, dalam pertanyaan orang kafir ya jawabnya ya sama. Kita harus cari subjek, cari subjek tadi. Misalnya orang kafir tadi, Muhammad kalau bukti Anda benar, saya minta kusoy atau baba ada hidup. Nanti saya tanya kamu itu benar apa enggak. Sekarang subjek penanya siapa? Orang kafir yang bikin tolak ukuran kebenaran dengan membangkitkan orang mati siapa? Orang kafir. Wong dia subjek kok ngorbankan orang lain. Kalau dia yang bikin tolak ukur harusnya dia yang membuk. membuktikan malah Nabi Muhammad sing dikongkon. Itu fair apa ndak? Ndak lah itu. Ojo kok kowe malah koyo om munafik. Lho jebule Muhammad raiso iso ditantang ngono. Wah ya gendeng. Malahane wong kafir akeh gara-gara terus mereka cara berpikir lho jebule Muhammad gak iso ditantang ngono. Raiso, yo ya repot wong sing nantang mereka bareng Nabi Raiso korbane. Yo lah akhirnya jadi kafir, sing munafik ya jadi tetap munafik. Waktu gale kula misalnya terkenal ki keramat terus rohin sowan. Gus nak jenengan keramat tenan. Niki lho jagung, jenengan lo dadi emas. Nak ora ora tak percaya ke keramat. Wong sing kepengin kue kok korbane aku. Bareng aku raiso iso tenan mulai wah jebule Gus Pak wong biasa, ndadekno nomas iki ra iso. Lho yang ngukur kan dia yang ngukur dia yang ingin dia kok aktor kon wong li wong li Mulane kiai ku juga terkenal mandi, ora apik, maring kok masyarakat tuh gawe ukuran dhewe. Mana kula niku jarang donga. Menawa mobil pilkada lor, salami atau sewu wae, bareng rada dadi, jebule dungane ra ramanti. Eh <laughs> salam sewu jaluk jalukno dadi napa? Bupati, bareng gak dadi jare dungane kiai ini. Raman. Ya ada rada dine mereka medit iki. Gelem tuku larang ya tetap dadi zaman akhir. Enggak, per kepala kayak orang atau sewa mesti nopo. Dadi, ya ada yang kiai ini orang atau sewa, malah masyarakat tidak tiga ya kon dadi. Jadi kita sekarang tuh seperti itu. Jadi sampai banyak orang kafir, orang is, apa orang munafik itu mergo dawe pangeran walakinna aksarohum iku ya jalun kadang diredaksekno layak kilun. Memang punya akal. Kenapa ada punya akal? Karena objek menjadi tolok ukur. Akhirnya tolok ukur ternyata subjek bukan apa? Objek. Eling-eling. Eling-eling tenan oke. Jadi mulanya mulane wong kafir dikritik Allah walam tuhi itu biha ilman. Iwa tuh galengnya ten. Nabi Ibrahim ditakowi be sinten Namrud. Him, pangeranmu ku sapa? Nabi Ibrahim ya jawab, pangeranku yuhyi wa yumit. Qala rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Pangeran iku sing nguripno sing mateno. Terus jare Namrud, nak ngono wae aku iso. Nggih nak ngono wae aku iso. Terus dekne ana wong dibara urip, ana sing dipateni. Jare dekne nguripno mateno. Nah, seperti itu itu enggak bener. Karena terjadi tidak sambung. Wong Nabi Ibrahim cerita pangeran kok dia cerita awal Dewi. Jadi orang kafir itu enggak sambung. Melainkan tiang alim sing belajar Quran itu ngertos betapa rasionalnya Quran. Quran itu tidak mau bahas sesuatu yang tidak terkait. Dia bahas sesuatu yang tidak nopo terkait. Itu tadi kalau orang kafir nuntut Nabi Muhammad orang apa tadi mati dihidupkan lagi. Kemudian itu dipakai tolak ukur kebenaran Nabi Muhammad. Harusnya mereka yang membangunkan karena mereka yang punya teori itu yang menginginkan itu. Jangan Nabi Muhammad yang dituntut nopo membah membahankan. Lane kena dadi canom penti sepeda motor, aja wong tuamu sing mbok kongkon, sampeyan kue, kok wong tuamu sing mbok kongkon. Mulane dunia zaman akhir kacau. Angger kepengin wong liya sing di Angger gak sejahtera. Indonesia ekonomi naik sekian ngene. Jare sapa aku ya ora sugih. <laughs> Wah yo ya kacau. Wabe ukurane ngono. Menteri hebat, presiden hebat nak kasil no. Dek ini Um, presiden nganti kenal kue, bukti presiden nganggur, wong ning desa nganti kenal kok. Amen blusukan terus tapi ya nganti anggur wong dikenali oleh oleh kerja kapan amen. Jadi ini penting ya. Makanya kalau seneng ya kali ayat istilah walam tuhi tu biha ilman apa walam tuhi tu biha apa ilman. Jadi orang kafir itu orang yang tidak tahu tentang ilmu sehingga mereka menjadi apa? Menjadi apa? Kafir. Dieleng-eleng ya, pokoknya ojo sampai objek itu jadi tolok ukur pun ngoten mawon. Sehingga ketika kita hidup sekarang, kemudian kita nanti hancur jadi lemah, ya sudah. Allah yang menciptakan kita mampu menjadi kita wujud, saat kita sudah mati pasti mampu menjadikan kita bangkit lagi. Yes, kita tidak tahu caranya kayak apa. Sementing kita tidak terjebak karena melihat objek yang kasat mata itu hancur, terus kamu mengatakan mus takhil. Yaitu saja itu yang paling pokok. Jogeman dia tolak ukur itu berdasar nopo objek. Ya, berdasar subjek. Kalau subjeknya mampu ya akan mampu. Wa yauma yunfakhu fissur lan ing dalem tiyanane den tiup apa fissuri ing dalem sangkakala. Ail korni tegese yang kiai kuno mana niku sungu jadi. Ya. Saat niki ya trompet. Kiai kuno itu nak anggo trompet nganggo sungu akhirnya mana nih korni niku. Sungu. Lagi saya iki wis roh dremben, roh trompet, manane korne iku. Napa? Trompet. Mulane jare kiai-kiai modern niku kecewa ambek kiai-kiai kuno. Niku Mbah Mun niku nak sering cerita. Swarga mbek neraka dibayangno kiai desa iku repot. Mergo jare bareng Nabi Muhammad tok tok tok niku sapa iku Muhammad. Kowe mbek sapa Bril mbek Muhammad terus dibuka cari kriet perkara ini kiai desa itu omae nak dibuka apa kriyat nganti bayang no isra merate nabi ku cari pintu langit ya apa kriyat wah yo ya nyoros gak keren blas ya padha waktu gale kiai kuno bayangno kunci swarga kowe nak dikai kunci terus digantungno ngene Wih, gue sama lebu swarga, cari cah modern. Buatan remot tambah jeng. Mosok swarga sing jare modern sak grejete ati ku kebuka jebule jek nggawa kunci klotak-klotak. <laughs> iku oh, ning hotel ngene wis kuno apa meneh? Ning napa? Swarga. Jangan-jangan kuncinya mau nganggo sandi atau nganggo retina mata terus apa? Kebuka, nganggo cukup identifikasi. Mosok kunci swarga kok klotak-klotak. Nah, mungkin era cucu kita ya protes dengan gambaran kita dianggap terlalu nopo terlalu nopo kuno Mulane rasa gambarno. Ya rasa napa? Gambar no, Kan gambar niku waco. Perkara tiap zaman niku mesti mesti benten-benten. Mulane jare Ibnu Khaldun nak ngenyek ulama sedurunge. Ibnu Khaldun sing terkenal ulama terkenal. <laughs> jare wong kuno iku ana kiai kuno nak bayangno wong dhisik iku dhuwur-dhuwur. Sanging dhuwure iku nak nyemplung segara, iku terus jupuk iwak. Gak ngarah kerem. Dadi segara paling jero iku mok sak wentise, sak napa? Wentis apa sak nih lho. Kentol terus jupuk iwak grek bareng dijupuk dipanasno ning apa srengenge bariku moro darah dipangan <laughs> dadi ya Allah dadi ono wong gambar dadi dadi Mustofa iku cara wong kuno nak lesu moro segoro mau sak wentis jupuk iwak dikenekno mateng ning srengenge <laughs> bariku terus dipangan jadi Ibnu Khaldun ya goblok kok nganti ngono jadi Ibnu Khaldun Kok bayangno jare wong kuno iku dur-dur. Nah, sing beling bang terus alat kelamine sepiro malah kadang dinti. <laughs> malah sudah dinti. Mulane Ibnu Khaldun menyoal, pangeran iku duwe sunah iku ya tertib, meskipun nang dhisik dhuwur ya ora sakmono. Terus dekne buktekno, saya ini pernah datang ke Palestina, saya pernah datang ke Babylon dan saya tahu pintu-pintu raja zaman itu. Ternyata pintunya itu ya tidak setinggi itu. Artinya dekne tahu jajal gayoh pintu pol dhuwure iku ya gitu. Umpama ngomong di sakmono iku omahe ra iso pintune. Lah nggih, nah dure sakmono terus oleh gawe omah iku piye? Nyatane omahe ono pin pintune. Lah ora mungkin iso dikenekno tok tok srengenge langsung. <laughs> Mulai Ibnu Khaldun itu punya kritik sama karangannya kitab-kitab dulu itu. Kitab itu syaratnya harus dua. Satu itu ada riwayatnya, dua itu mungkin secara nyata. Yang nomor dua dia mensyaratkan mungkin secara nyata. Mahual wake. Eh, secara teori itu mungkin. Mulane kula niku bapak niku senengane ngenyikan bapak kula. Mulane kita ada diwali, nak bodoni itu yang masuk akal. Aja wali bintu, bodoni gak Masuk akal wali pintu dari bapak. Aslinya ya wali ya bento bloko itu dari bapak. Misalnya neng Jawa Timur neng dia no wong terkenal wali. Bareng jam rolas wae Jumatan ditakok ibah kok ora Jumatan. Dia ini jawab ora cuma aku Jumatan neng Mekah. Lu penggemarnya ya yakin ada ini Jumatan neng Mekah. Padahal jam rolas neng kene neng Mekah jam wolu. Sudah sujek ngopi. Paham ya? Sini dengan Mekah kan terpaut 4 jam. Nah dek ini jam rolas di Jumatan gak gelem jari muni bar Jumatan yang Mekah. Saiki rolas jam rolas neng kene Mekah jam biru. Jam 8 kan? Gue sudah serong atus. Cek ngopi-ngopi neng dalam. Lah ini iya, niku jare bapak wali geblek. Mak bodoh niku sing masuk akal. Misalnya orang cong kok aku Jumatan yang Mekah muni kok kan rontok masuk akal mereka. Mereka engko nak muni wes kan Ya mustahil loh jam rolas di sini di Mekah masih. Pemenang saya kira live neng TV to. Kira dulu sholat duhur di Mekah nengnya jam 4 jam 4 asar dulu neng TV TV para bola. Rak lagi sholat apa? Duhur. Enggak neng jam songo di dulu lagi sholat asar. Wah, akhir mereka asar. Lah itu contoh yang kemalan dari Khaldun masih kultus keramat itu delok-delok siji ana riwayate nomor loro lagi masuk Ya masuk era masuk akal. Mungkin terbang ini Mekah jam masuk akal, tapi waktu kan gak iso diputer. Iso nih Mekah jam rolas nih ini Mekah ya jam rolas, tidak mungkin. Tetap nggak kene jam rolas nih Mekah jam walu. Mulanya nak bodoh nih ini mau anak sebentar jadi wali tawari. Bah orang jumatan, enggak cuma jumatan nih Mekah. Meningkok roda akal kan? Tapi nak wes gak masuk akal. Jadi bodoh nilah ya butuh ilmu. Kalau ngeritik itu memang penting itu karena tadi kita ini kesuwen dua kisah-kisah Israiliyat. Makanya dalam ilmu hadis dikritik betul eh, hadis-hadis yang rawinya masalah siji krono goblok. Meskipun dia khusyuk, angger goblok nggak diterima karena nggak masuk akal. Nggak masuk akal akalnya karena tadi kadang sesuatunya itu mujma'aleh kayak kita dengan Mekah kan memang terpaut apa? empat jam nggak mungkin jam siji Neng Indonesia muni wis bar Jumatan sampai kok Mekah. Bar Jumatan piye Mekah wong dhuwure durung kok ape. di Mekah jam 8 kok muni bar itu kan enggak masuk. enggak masuk akal. Ya, mulane jadi wong Islam ku sing pinter ki saniki ku repot. Manusia sekarang tuh berpikir menjadikan objek jadi segala-galanya. Sampai sekarang itu diteliti. Manusia itu masa bisa di surga selamanya. Manusia itu kan materi di neraka selamanya tidak mungkin materi gak ada yang abadi. Karena materi, materi itu tidak bisa abadi. Makanya nggak masuk akal kalau manusia dikatakan akan abadi di surga atau abadi di neraka. Ya kalau manusia memang tidak punya kekuatan untuk abadi karena hanya objek. Tapi kalau diabadikan bisa. Kalau manusia materinya tidak mungkin abadi. Um, kita ini rentah sekali, kita ini rentah sekali. Artinya rungonon rokok kita serentak pemenang dijur neng malah buyutnya renta. Tapi kita ini bisanya di abadikan karena kita hanya ob objek. Kalau kita sendiri tidak punya kekuatan untuk abadi. Paham ya, terus niki ben sampean ngerti, semua pemikiran salah itu pasti dimulai dari menjadikan objek sebagai rujukan apa? hukum. Eleng-eleng ya. itu. semua kesalahan itu karena terbiasa menjadikan objek jadi rujukan apa? hukum. Nah, rujukan hukum ya subjek dengan reputasi Allah sing ala kulli syai'in qadir bahwa Allah mampu segalanya, maka semua yang diciptakan Allah akan bisa segalanya sesuai kehendak Allah. Makanya kok edanya masya Allah kana malam yasa lam yakun. Kalau Allah berkehendak ya pasti mungkin, kalau ndak ya ndak. Tapi jangan jadikan objek sebagai rujukan apa? Rujukan hukum. Wa yawma yunfakhu fissur lan ing dalem nalikane den tiup apa fisuri ing dalem sangkakala ayil korni tegese napa maknane sungu napa niku trompet ngon trompet ulang tahun ngono terus ngon trompet kemerdekaan annaf khotal ula kelawan tiupan sing pertama min Israfila sange malaikat Israfil Nak wis ditiup fa fasiya mengko kaget sapa man wong fis samawati kang ing dalem pira-pira langit wa man fil ardi. Wah nak teng cerita-cerita malaikat Israfil pun diluk trompete iku pun tenggene mulut. Dadi nak wis ini yuk, Tapi mulai dhisik yo ngono. Dadi tenang ae sampean. Nyatane yo urung kiamat nanti saiki. orang kiamat malah enak sih diutang-utang wis bar wis. Fafazi amangka kaget sapa man wong fis samawati yang dalam pira-pira langit wa man wong fil ardi kang ing dalam bumi. Ay khofu tegese wedi sapa kabeh al khofa kelawan wedi al mufdiya kang nekakno ilal mauti maring mati. Kama fi ayatin ukhra fa sa'iqa man fis samawati Awit takbir utawa ina nabirno fihi ing dalam fazia bil madi klan madi ku iku litahaqquqi wuquhi karena mesti terjadi terjadine faza uman fis samawati ardi kaget nih. Illa man Allah kecuali wong sak kang ngersakno sapa Allah Allah. Jadi sok ben nak terjadi kiamat tuh kabeh kaget kecuali orang-orang sing dikecualekno Allah. Siji lu misalnya malaikat Jibril. Nabi namung contoh nggih. Jibrilu dikse malaikat Jibril wa mika'il lan malaikat Mikail wa Israfil lan Israfil lan malkul mauti lan malaikat mati niku pas ana kiamat tenang yang panitia ndene kaget ya repot panitia kiamat sih kaget dhewe wah ya ora keren apa ya kan Jibril ketuane malaikat Israfil niyop kan tetep ngenteni instruksi ketua napa Mulane kula dikonco niku kurang ajar tenan. Kaose ditulis panitia kiamat. <laughs> Ngeten lho kiamat niku wanya nih kadang-kadang Yahudi gue ya pinter, ya. wong Yahudi ya ketok pinter ya, tenan. Wong Yahudi ya sowan tengah jeng Nabi, terus takok ya Muhammad, cara kue sebenarnya nana kiamat tau ora? yo no. Terus nak kiamat piye? Jadi Nabi kan tiangnya kan biasa aja lah. Yo kiamat yo bumi langit kabeh ya hancur. So hancur kabeh. aneh Yahudi kurang ajar. Lah pas iku swarga mbek neraka didakok ndi? Terus wong-wong sing wis ning mati-mati sing nabi-nabi didakok ndi? Maksudnya nak bumi pas dihancurkan, berarti manusia sing ning jero terus posisine piye? Terus dititip noning di tempat sementara itu ditakoni tidak <laughs> kurang ajar tapi. Karena di antara mereka kan para nabi kan tidak mungkin ngalami nopo guncangan nopo iya, pak Ya kalau lagi-lagi karena berpikir objek, karena berpikir objek kelihatannya para nabi ini di bumi terus dikira kalau bumi hancur nanti tidak punya tem tempat. Coba kalau kamu berpikir subjek, Allah kuasa menarik semua jasad para nabi dan para wali untuk digenggam, diurusi Allah sehingga pas bumi dihancurkan sudah ada di situ. Ya selesai kan kalau Anda berpikir sub subjek. Kalau berpikir objek ya kacau. Mulane ngendikane pangeran misalnya wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Secara objek orang mati syahid ya mati. Tapi secara subjek Allah menghendaki mereka hi, hidup. Maka kata Allah bal ahyaun inda rabbihim. Mereka itu adalah hi, hidup. Lagi-lagi kesalahan kita berpikir karena berpikir objek. mohon tahu peringatkan betul dalam ngaji ini, jangan terbiasa berpikir objek. Berpikir objek misalnya ingat tentang matematika, kalau nanti dibantah tiang. Gus ilmu matematika itu kan eksak, itu kan pasti. Ya ndak, yang mesti ya Allah sitok, aneh ora mesti. Terus dia ini protesnya tuh. Gus satu ditambah satu kan pasti dua, kan nggak mungkin satu tambah satu tiga. Iya satu tambah satu mesti dua, asal ije ono ya. Cek ono piye Gus? Cek cek protes ya. Manjen ora wong tau ngaji ya. Sing ngaji kadang ra iso ora tau ngaji. Nah ini saya megang ya. ini saya megang HP 1, ini HP 1. 1 tambah 1 piro, Mas? Kok iso ke matematika kok? Dengar dengaran <laughs> iso deh. Biasanya ra iso deh kok iso. Deh. 1 tambah 1 2. Itu mesti apa ndak? Mesti ya, betul. 1 tambah 1 mesti 2. Tapi kalau saya, misalnya saya jadi malaikat Jibril atau Mikael, selain Allah itu tidak mesti. Karena selain Allah itu tidak wajibil wujud. Yang wajibil wujud itu hanya Allah. Yang wajib wujudnya itu hanya Allah. Kalau selain Allah, nggak nggak mesti wujud. Imkanil wujud namanya. Bisa iya, tidak. Terus pertanyaan saya, satu dapat satu dua itu kan kalau HP ini masih, kalau HP ini saya hancurkan, saya hilangkan, kamu ngomongnya apa? Satu kan? Terus ini saya hancurkan lagi hilang. Terus kamu bilang apa? Tidak ada. Terus kamu kalau saya tanya, tapi satu tambah satu tetap dua. Gus. Lah iya, yang kamu pengkan itu apa? Ya tadi HP, HP-nya sekarang tidak ada. Terus kamu bilang apa? Ya nggak ada kan? Nah artinya kamu bilang satu tambah satu tambah dua itu hanya ngomong khayal anda bahwa satu tambah satu dua kan kalau ada barang satu ditambah barang satu itu jadi dua. Tapi kalau barang itu hilang ya jadinya hilang kan pertanyaan. Iya kan? Lah iya, Mustafa man Mbak Ruhin itu dua manusia yang wujud. Ruh Mustafa Mbak Ruhin jadi dua. Setelah dihilangkan Allah, ya dua tadi hilang. Berarti tambah tambah satu hilang. <laughs> ya kan gitu saja. Makanya sele, makanya orang-orang tauhid itu cara berpikir itu seperti itu. Memang satu tambah satu mesti dua. Tapi wujudnya barang satu yang kami kalikan itu bisa dihilang. Wong liyane Allah iso hilang, termasuk Jibril sekalipun. Mikail sekalipun wujud ya karena diwujudkan karena dia hanya ob objek jadi makanya ini penting ya jadi kita diperingatkan Allah kue jo sampai kaya wong kafir sing kritik agama Allah padahal walam tuhi itu biha ilman mereka ndak punya ilmu yang punya ilmu itu kita orang Islam makanya fa'lam annahu la ilaha illallah kamu harus bilang anak alam saya tahu Gusti fa'lam kamu harus tahu annahu la ilaha illallah kamu harus bilang anak alam saya tahu, tahu betul. Ojo wiridan tok jumlahnya akeh tapi rapati paham. Syaratnya wiridan ora jumlahnya Kang, tapi paham. Tapi naik ora paham kudu ana jumlahe, aja ora paham ora ana jumlahe. Kayak wong rasional-rasional, gayane pinter jebule goblok, wis gak gelem wiridan jebule. Yang penting Pak Bak itu tahu maknanya Quran. naga apa roh. Darusan gak gelem, apa gunanya darusan? Gak paham. Yang penting itu maknanya. Tak tak kok lah roh maknanya ya ndak. Wis gak ora maknane gak darusan terus piye? Ibadah ngritik. Ana ibadah ngritik, ibadah iku maca Quran ra paham lah. Ora ana ibadah kono apa? Ngritik. Waktu gale ono wong khusuk resepsi resepsine kiai semune neraka, wong saiki neraka. Lanang wedok kumpul neraka, neraka. Iku tuh eling nambah wiridan subhanallah, wiridan kok neraka. Kalau gak sering diprotes kayak kayak ekstrim. Kalau nak teko teng resepsi yo ya tenang. Wong nak wonten sedekah bumi kan biasa kalau dulu anak-anak kulo. Tak takoi. Gus ana sedekah bumi ono dandut kok teko. Lah aku dulu anak-anakku belanja, aku nilik fakir miskin sing dagang. Gak delok duit <laughs> ya delok aku aku raro. roh. Lah pinggir-pinggir ya delok fakir miskin dagang ngono ngetar anakku. Masa ana ndang duwe? lha kok roh, ya, sing roh ya kowe aku ya roh. <laughs> Lainnya bener Gus Dur. Tapi jogetannya Indul gini-gini saya tidak tahu, yang tahu kan kamu. <laughs> ya repot. Gus Dur ya raratan. <laughs> Wah, jogetannya tapi gini-gini Gus itu merengus gini-gini. Oh, saya tidak tahu. <laughs> yang tahu kamu. Lainnya uang aja anu, ya. tuh Misalnya nah, misalnya wonten ketoprak kadang-kadang anak kula ya rono tuku pelembungan apa iki biasa kula teko. Nggih pangeran pirsa anak kula nilik wong melarat sing adol pelembungan. Lho kok ora ora Gus delok udah dus. Lho kok mosok ono? Wonten Gus Fardil lha ya sing roh kuku kowe aku ora. <laughs> Aku nang pikir-pikire ngono wae. Repot mosok wong-wong wis repot. Jadi cara berpikir eling-eling Pokoknya ngandel kulo Jadi Jibril niku gue objek. Melane nate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ketemu malaikat Jibril niku kal halisil bali. Koyok kloso sing rusak. Kanjeng Nabi kaget, kadang koyok kal usfur, koyok mau sak manuk emprit. Teng multazam Jibril mau koyok manuk sak emprit. Nabi kaget. Jibril gagahe ngono sing langit bumi iso digenggam, trimo mau dadi sak manuk emprit. Saking wedine mbek pengih pangeran. jadi nak pas khauf nih ngantos ngoten Jibril. di tenan, mereka Jibril ya objek, ya manusia, ya makhluk maksud. Kanjeng Nabi akhirnya nangis bareng Mbak Jibril. Muhammad, Jibril kamu sedekat itu dengan Tuhan kenapa punya ketakutan seperti itu? Ya Muhammad, saya bagaimanapun itu makhluk setiap saat saya bisa dirubah keadaan saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap saya ingat malaikat Harut Marut aku nangis. Kaya apa mulyane Harut Marut dirubah pangeran jadi malaikat sing terlaknat. Ku Harut Marut niku tak jari cerita kitab-kitab niku kan malaikat sing ngenyak menuso. Kualat berarti mek sampean kualat ya. Ndek niku malaikat sing rodok protes ketika Allah ngendikan inni jailun fil ardi napa khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wasfikut timah Walhasil pangeran cek bela manusa. Gusti penggaweane gentuk jenengan dadekno tokoh. Walhasil jare cerita niku gue bener mbok ora, pokoke ana kitabe tapi gue bener bu orang-orang jelas. gue cerita-ceritonan akhirnya pangeran ngendikan rut marut kowe aja ngenyak ngenyek manusa nakal. Biar piye iku khalifahku. sudah di khalifah kula Gusti, ya wis tak jajal. Walhasil ini gue pokoknya harut marut niku didono ning bumi. Sembo piye critane pokoke dlala pas rawa ngatus langsung diperkosa terus ape balik ning langit gak iso. Dilaknat pangeran dadi Zahra. Sebab pangeran dinya Jadi lumayan menungso nak seneng SMS-an sik langsungan ae perkara Jadi lumayan menungso. Lah pangeran nyek malaikat kowe iku ora taat mergo ora tak kei syahwat. Sekali tak kei syahwat ya kowe ora mesti toa. Jadi rato ate manusia mergo tak kei sahabat ke toat mergo rata kei sahabat jajal tak kei bareng disuntik sahabat tenan langsung kecelakaan. Kayak kue misalnya mau aku ora korupsi, lha kira jabat. Wah aneh-aneh, kue jabat ya temen malah no. Aneh-aneh. Aku tuh kali kue ngeritik Ronaldo, bu Messi reso ngegol, bu kritik, jajal kue sing main. <laughs> Tambah nemen. Podo ana kiai kedonyan mbok kritike kok kedonyan rada dadi contoh. Jajal kowe sing kiai. Malah ya ora kedonyan ya ora mlaku. Wong carane kiai ora roh. Dadi wong iku ya ngono. Misoi maksiat yo ya padha. Wong semangat misoi maksiat tetep faktore iku gedeng maksiat atau perkara ora dulur. Perkarane ora keluarga. Ono itu wedok katokan cekak numpak GL Pro numpak Ninja. Wah luput suwuk ini dikandani niku aneh jenengan. Wah, Masya Allah, muka-muka pengiran nak kesepuran. <laughs> Kue ngamuk mergo wong liya, jajal iku anakem. Wis ngoten manusa e ngoten. Dadi wong gedeng maksiat mesti sebabe loro. Gedeng plus kowe ra hubungan mbek wong iku. Mane kula sering guyon kowe anggere ngamuk pembantu mecahno piring, mesti sebabe ku loro. Siji mecahno piring, nomor loro elek. Wis mesti ku sebabe loro. Kowe iso ngamuk cahayu. Kangelan kan? Nah podo, angger kowe ngamuk mbek kancamu janjian kok ora nepati janji mesti salah loro. Nyulani janji mbek kowe ora diutang. Jaj, kowe iso ngamuk wong nyulani janji be kue tapi kowe diutang. Wong kue diutang wongku 10 juta. Terus janji, "Mus, aku senen ning nggonmu." Gak sido, seloso, seloso bareng bonten nah, ini rata teko meneh. Wonge kowe diutang 10 juta be wong iku. Kowe iso ngamuk, uh, janji ra iso dipegang ora wani. Gak ditagih wis syukur. Wis nyulayani janji kira diutang, ngamuk kan? Gak ngregani wong, janji ra ditepati. Tapi nak sing nyulayani janji kowe sing diutang utawa tau didadekno pegawai negeri, pokoke bosmu lah. Mosok ora teko Senin. Ya, mboten apa-apa Selasa, Selasa gak sidon, Rebo gak sidon. Malah kowe sing ngaiti nelpon, ampun dadi penggale. <laughs> Perkarane kowe ndek utang. Berarti kowe ngamuk ora wong nyulani janji ku krana sapa? Ayo ya. ah, iya, manusa wis ngono. Lha sing dibakas mbek pangeran. Dadi pangeran niku ngerti tenan atine manusa. Ini ku Nabi Ibrahim ketika teng alam malakut ngerti tiang-tiang duroko, usul teng pangeran kan mateni. ini mbek pangeran. Wonten tiang sing maksiat malih ini, sampai tiga kejadian. Ada maksiat karena zina, karena maling, karena macam-macam. ini kabeh mbek pangeran. Suatu saat Nabi Ibrahim dikengkan pangeran nyembelih anaknya rupanya Nabi Ismail. Mikir Ibrahim. Him, anakmu lu sembelih. Aku sing ngongkon jadi pangeran. Gusti hada samratu faat ini buah hati saya kok jenengan nyembelih. Bapak pangeran delingno. Kowe ra eling ketika neng alam malakut. Aku mbok kon mutan iku sing gawe ya aku bukan mata. Ini bang sama aku gak jadi <laughs> pangeran. Bareng anak tak mata ini jadi ke anakku. Lah kawula sing tak pateni iku kawulaku aku sing gawe karek usul kon apa? mateni. Semenjak itu Nabi Ibrahim jadi orang yang sangat bijak. Masyur akhirnya ngendikan faman tapi Ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Sing anut kula nggih bala kula nak sing durakani jenengan nggih mugi-mugi jenengan sepuh sepuro. Iku karena dekne tahu salah. Kue desantri, santri goblok, kuwi iso kowe ngamuk. Gue kok gobloke ngono ngene. Suatu saat anak-anak sing goblok oleh ngamuk piye? Iku anake sapa kok goblok ngono. Suatu saat anak-anak sing goblok iku anake sapa? Mulane <laughs> dadi wong sing biasa wae. Perkarane engko nak pas sing kena keluargamu. Oh dhisik iki-iki desa tewegas mbek cah nom-nom sing perapatan. Mergo dekne rong diputu. Bareng tuwek-tuwek, bocah ning perawatan wae ngaji ngene-ngene. Wonten putune jenengan, wah meneng ae. <laughs> Lah negeri kiai tambah tua mesti tambah tegas. Tak jamin. <laughs> mesti diantara sing dikritik ku ana putune, ponakane di sini tegas ya dhewean, saya senggel orang di anak goblok, orang di putu nakal, si aman lah. Mana gara ustad tegas, oh orang di putu. <laughs> Entah ini ya wes, lengser Dewi tak jamin. Lalu <laughs> aku anak kiai putu kiai us pengalaman. Lah sama takut, takok, lah jenengan Gus, aku pengalaman putu kiai anak kiai itu, itu tak pelajari. <laughs> Mulane kula ora over lo sering diusuli status status, Gus bocah baca yang perawatan kanda nih, nak buatan jenengan orang wedi. <laughs> Aku semi mah mah. Alasannya apa? Wes tak menengah <laughs> <laughs> ya. aku sudah ilmu akhir tadi. Ya jaga nih suatu saat nih jenengan takdir. Iso gue tegas. Nak sedih butuh. mau capa pacaran sebagian butuhmu ya pacaran. mau nih perawatan sebagian butuhmu. Misalnya dia anak limo terus Terus sana limonan es diputus lawe, masuk soleh kabe koyok kue. Mung soleh yo pas-pasan nai, Soleh pas-pasan orang ngerembes dok putu, dok baik sentek. Ayo <laughs> iya soleh pas-pasan. Iku raiso merembes dok anak dok putu, dok baik wes. <laughs> Lah kecuali soleh dobel-dobel lah, iku menawa dok dok putu. Nah, ini yang gak nggak sepuh sentek menang. Tapi Nabi Ibrahim tahu dealing no ini ku gambaran gitu, bahwa kita benci maksiat itu pasti uh, yang tidak terkait dengan kita. Tapi yang terkait dengan kita kita ya mikir kan. Amalannya nah, wong sing hati-hati guys. Dawe Nabi Ibrahim seperti faman tabi'ani fa innahu minni wa man asoni fa innaka ghafurur rahim. Kita tidak pernah tahu. Mulane Nih pangeran teng Nabi Ibrahim isowai mereka saiki nakal him sumben tak paringi tobat isowai saiki top ape sumben ora wis padha jelas e, wong objek nopo objek mlane kon ya muqallibal qulub sabit qalbi ala di ini kita ndak pernah tahu wis pokoke donga wong wis wis kita ndak bisa yakin husnul khotimah anane mau arep-arep husnul khotimah lan aku arep-arep husnul khotimah ya ora sapah poh ngritik wong gue dhewe Arab arep Artinya kalau anda ragu tidak husnul khotimah, orang lain juga ragu. Cukup kok kowe ragu tapi anggar wong mbok kritik, kowe dhewe cek ragu kok anggar wong mbok kritik. Kecuali ke yakin husnul khotimah, berarti geblek. Ora pede tapi apa? Geblek. Wong geblek ora usah dadi kiai, dadi preman ae lho apa dadi kiai. Dadi eling-eling. Dadi malaikat Jibril yo ora pede. Malaikat pede Israel tok. Tapi memang dikon di desain PD dan nggak PD kacau. Ini sekali diempati wes repot. Malaikat Israel niku bar mateni wong kabeh termasuk terakhir tugas mateni Jibril. Jadi Jibril hari ketua tapi Jibril Israel terakhir takoki pangeran dengan teng kita kitab ikul Akbar. El Israel wes entek. Sampun Gusti. Ijek sitok. Mumpun telas Gusti. Ijek ijek sitok. Dan gak paham-paham. Terus Ijak sitok, sinten Gusti, tak patenani pisan. Kowe. Wah, lah terus putih nih Gusti, jupuk dhewe nyawamu. Barang dijupuk dene kelaranen ra karo-karuan. Muling-muling gak karo-karuan. Loro el, sakit Gusti. Terus muni ngene tok. Mulane kula niku muga-muga malaikat Israil ngaji tenan niku. cari malaikat Israil niku umpama Gusti kula ngerti nyawane wong mukmin nek dicabut loro, kula riye nyabut iku mboten loro, jebule loro tenan Gusti. Mulane jare kiai-kiai kula nak mulang ngono. Muga-muga roe mulai saiki cacah dadi apa? <laughs> nak nyabut iku apa? Hati-hati, tapi mboten saged. Kanjeng Nabi mawon dicabut niku nggih koyo kaya dicabut pedang ping 70. Malane Nabi Muhammad iku pancen hebat tenan beliau tidak pernah pakai ukuran kelas A tapi pakai kelas menengah wali-wali ini kanjeng Nabi wali-wali umat wae ya, nak dijabut nyawane do gampang do koyok turu ono sing janjian mbek malaikat Nabi Muhammad sing api uang wong dicabut nyawane napa napa sakit mergo Nabi kepen kok umume wong kepen kados napa umume wong dari mulane jari Sayyidah Aisyah, aku nak ruang mati kejet-kejet itu ora tau Podo podo padha kangelan aku kabudu kabudute Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu sebagai bentuk tanggungan beliau pada umatnya, milih kelas menengah. Nabi ngendikan mati paling apik dina Jumat. Nabi kabudute niku seneng. Bulan paling api u bulan Muharram. dulu niku dulu Dzulhijjah, Muharram. Recep. Nabi ini ku mulut. Ora bulan <laughs> Muharram. Lalu ulama yo ya bingung iki piye. Terus ana ulama gawe alasan ngene, masuk akal alasan. Nabi kena apa ora lahir ning dina Jumat utawa wulan sing Muharram. Mergo Nabi ndak ingin mulyane ku kerono status raharinya baik. Jadi oh, aja sampai uang muning ini. Nabi Muhammad hebat mergo lahirnya sepuluh surah. Berarti Nabi mulyane bergantung sepuluh surah. Karena Allah ingin nabi-neku mulyane gak bergantung bulan, dikekno bulan sing yura ya mu yura ora Sing biasa ya kawan sing, sing biasa. Lah aku kan biasa asli. Lah <laughs> aku iku biasa asli. Sementing aja lahir surup-surup. corong wong Jawa elek, tapi corong wong Jawa nek cara tekdir yura ora apa-apa. Wae lahir kok kon lahir. Mergo wonten kejadian nyata nih bocah lahir dari jam 12 awan. Pas cari dukun oh ojo lahir saiki ngenteni kok <laughs> saya pas saya <laughs> jare mboke wong wis sampe lahir loro kok ora lahir. <laughs> Subhanallah, dukun dukun. jadi macam-macam. jadi sampean kudu ro. jadi Kanjeng Nabi ku nabi sing didesain paling kaya umumnya wong. Mereka Sayyidina Ali nate no satu makalah sing tak anggap sangat-sangat ilmiah. Iku ngendikan Sayyidina Ali, "Alaikum binnamatil ausat." Kowe nak dadi wong ning tengah. Wong nak ning tengah sing dhuwur gawe rujukan medun yo ya parek. Sing ngisor nak ape munggah nggih. Parek. Alaikum binnamatil ausat. Nggih, sing dhuwur mengisor yo ya parek, sing mengisor munggah parek. Sehingga andekan Nabi itu perang misalnya mesti menang dan pasti dilindungi Allah. Nanti orang akan bilang Muhammad kendelu perkara ini dijamin. Coro ora dijamin ya wedi kaya aku kan ya repot. Akhirnya Nabi perang ya kalah bareng. Di panah ya kena ya luka. Baru kaya Nabi luka, baru kaya Nabi kalah. Wong nak perangu demi lillahi kalimatillah. Umpama Nabi mesti menang berarti kendele mergo dijamin mesti menang. Lah nak ngono agak demi perang, demi mesti menang. Jadi kendelnya mergo mesti menang. Itu wis dipikir baik pangeran. Mulane sanut ae tuh mau, wong. Mulane kula seneng guyonane yang yang sufi ini. Abdul Qasim Al Junaidi nak lara sambate ra ngaruwara. Wis muni waduh-waduh. Sing sitok konjone wali Nuruddin anuri, nak lara ra tau sambat. Godekne isin kersane pangeran kok. Hamba dadi menengae. Aku yakin ya tetap kelaranan tapi bebo menengae. Goclek dene. kemana cara Jawa ya Abel Qasim jenengan wali besar nak lara kok sambat. Padahal lara ya kersane pengiran. <laughs> Nah aku nak lara ratau sambat jare Abdul Qasim, "Iya aku serah nak lara ratau sambat. Nah aku malah jarak sambat." Ki ngenopo ya? Mundine wong alim alasannya. Ya ben ketok menusane. Aku sambat lu ngetokno dhaifku sebagai manusa. Mulane aku tetap wali, ngetok. Mulane kowe ora duit sambat ku ya ape, ngetokno walimu ambek budumu maksudnya <laughs> gitu, Artinya nggak apa-apa kita sambat radi duit sambat loro sambat gak apa. Tapi niati ngetokno doefem. Orang ngetokno beruntae ning kersane Allah Subhanahu wa taala. Dadi aslinya ibadah iku gampang. Lagi-lagi sing apik kelas menengah. Rasulullah ra sambat yo bolak-balik, sambat gih. Bolak-balik. Lha mergo Nabi di tengah. Nggih napa Nabi nopo Nabi nopo Di tengah. Lane ora iso Mas yo cerita kramate wali mbek nabi sawangane yo seru wali nek delok seru-serunan. Nggih nek delok napa? Seru-serunan. Tapi kan kadang berlebihan. berlebihan ya itu tadi. Kena niru terus kangelan. Tapi nak nabi kan kata semua tiang, badai kapundut ya gerah terus gerah ya rasuwe-suwe, ya terus diperban kepala nih terus ketika mau ke masjid ya dipapah ya normalnya orang sakit ya normalnya orang nopo Padahal wali ini Kanjeng Nabi kata Ahmad Al-Badawi mamon oh buat nanti sakit, Badi kapundut didusi wong isin. Adus piamba. Longgeng mas masyhur, satu-satunya wali yang mutawatir mandi sendiri itu Ahmad Al-Badawi. Itu orang tahu semua mutawatir. Dia Habib wali. Itu hebat, kita yakin hebat. Tapi itu ukuran kelas istimewa. Nanti yang niru re Kalau sampai jadi ukuran, ukuran wali hebat nak mati adus dewi iso sopo meneh kan nggak akan terulang lagi itu sudah minat mus cemplung nas goro kena mati <laughs> ya kalau seperti itu kan terlalu tinggi kan kata si Abdul Qadir Jilani itu ukurannya terlalu tinggi ya, orang tahu semua keramat beliau ya, tapi malah Nabi udah biasa Makanya kamu harus percaya keramat, tapi jangan menjadikan keramat itu tolok ukur. Nanti jadi berat bagi umat yang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pancen unik, figur yang unik. Kalau hafal sekian hadis, memang Nabi itu luar biasa. Nabi itu ketika menguasai Mekah, dan itu sangat diidam-idamkan tentu tawaf di Ka'bah. Ya namanya lama sekali terusir dari Mekah dan merindukan Ka'bah sampai mohon supaya kiblatnya ke Ka'bah. Setelah itu minta sama siapa itu? Utsman bin Tulha Al-Hajabi, juru kunci itu. Nabi ingin masuk Ka'bah. Setelah tawaf, setelah semua selesai, Nabi minta kuncinya ingin masuk Ka'bah. Masuk Nabi. Masuk setelah di dalam Ka'bah beliau sholat. Yang nemani hanya Bilal sama siapa. Gitu. Setelah keluar itu Ro'aituhu kasiban mahila, tuhu hazinan, yata asaf, dari Sayyidah Aisyah. Ya Rasulullah, Roa itu kata tuh fubil bed. Dari jari Sayyidah Aisyah, saya melihat Anda tadi tawaf di Ka'bah begitu riang, begitu gembira. Dan ketika Anda keluar setelah masuk Ka'bah Anda kelihatan susah. Apa jawabannya Nabi itu unik. Aku gedon saya Aisyah mlebu Ka'bah. Nak nganti umatku nyongko ibadah ideal tentang Ka'bah mlebu Ka'bah repot umatku. Akhirnya ulama banyak mendarani mlebu Ka'bah gak sunat nyatanya akses yang lebih Ka'bah bariku tersangka, paham ya Menteri-menteri Amirul Khat tak dihak melebu dihak melebu napa? Bariku ya tuntas. Ya nak wong alim ngerti riwayate. Terus Nabi setelah mlebu Ka'bah Nah, saya kadang bangga wong juara MTQ terus mlebu Ka'bah, ora usah bangga. Nabi mlebu getun. Paham? Saman baca di kitab-kitab haji. Meskipun kita yakin mlebu Ka'bah ya fadilah, tapi jangan berlebihan lagi-lagi masalahnya jangan Nabi terus ngendikan, aku itu khawatir sana umatku nganggep mlebu Ka'bah bagian ritual penting nanti mereka ber berat. Akhirnya Nabi gak mlebu. Ngabung Hajar Aswad ki ngoten, Nabi kita gak semangat biasa mawon. Dan itu ditiru Sayyidina Umar. Nang ngambung Hajar Aswad ora semangat. Malah komentar, aku roh nak ke watu yura ora mandoroti yura manfaati muga aku raro Rasulullah ngambung kue yura sudi ngambung kowe ana sing wani ngambung Hajar Aswad wiridan ngono Lui masyur alim tu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa walau la anni alim tu anna rasulullah wa qabbalaka ma qabbalak ma qabbal tuka ana sing maca muannas ana sing maca takar. saya tahu kamu itu batu tidak mandorot dan tidak manfaat kalau saja saya tidak melihat Rasulullah mencium kamu saya pun tidak akan mencium kamu Ketika manusia joge era aku ngambung standar aja. Terus suatu saat Nabi melihat Umar ku dosoan apa ngambung Hajar Aswad. Nabi dua, Umar badan kamu kuat. Kalau kamu tidak bisa ngambung Hajar Aswad jangan paksakan, cukup pakai isar. Ya sudah seperti itu. Semuanya standar. Lala sekarang tahu semua betapa susahnya ngambung Hajar Aswad dan orang sesuai anjurannya Nabi cukup pakai isar. Jadi ya seperti itu semua ibadah Nabi itu nggak boleh berlebihan. Paham gitu. itu? Itu Rasulullah karena Nabi di tengah. Jadi umat wasaton itu umat yang posisi di tengah. Mane sak urip wis mangan turu ya kasus sithik-sithik aja nemen-nemen ben ketok menusane. Wong kira nabi wae. Dadi malah macem. Duwe prestasi tapi ya duwe kasus sithik-sithik aja nemen-nemen, aja duwe kasus raduin duwe Prestasi. Ya malah bagus. ketika ngendikane hikam ngaten. Nak Allah ngabulo karepmu sanggep ae Allah iku apik mbek kowe. Nak ora ngabulo karepem ben kowe roh nak kowe kudo dhaif. Dadi dua-duanya baik. Dua-duanya <laughs> baik. Kabul hajate mergo entuk rahmat ke Allah, ora kabul hajate ketok dhaife kowe sebagai menu So, nak kabul mari syukur, nak rakabul kabul mari tawa tawadu. Kan bagus. Ana kasil alim syukur, ra kasil tawadu. Jadi padha mlebu swarga. Sing tok undang, "Eh wong alim mlebu swarga." Kedua, "Eh wong tawadu mlebu swarga." Nggih Gusti mlayu wis aman. Aja kok ora ngalim ra tawadhu. Wah ya. Paham gitu terus eling-eling. Jadi Jibril ge wedi ngadepi pangeran ge wedi tenan. Hmm, terima menungs napa? Makhluk. Mikail ge wedi, Israfil ge napa? Wedi, Malakil Mauti ge wedi. Cuma ora melok kaget. Nah termasuk para nabi. Para nabi itu nanti ya ada ikut kaget ketika nopo terjadi ini nopo kiamat. Ilaman kecuali wong akan ngersakno sapa Allah Allah Jibril wa Mikail wa Israfil wa Malakul Maut. Wa an Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas hum utawi wong sing ora kaget iku asyhada. Makanya kalau mau kan maca Jibril itu contoh koyok Jibril. Tapi tidak hanya Jibril. Menurut Ibnu Abbas hum asyhada napa hum aswada. Orang yang tidak kaget termasuk hum aswada, Iku wong-wong sing mati syahid. Idhum krana te syuhada iku ahya unu pira-pira sing urip inda rabbim ana ing sandinge pangerane syuhada. Yurzaku nadin paringi rezeki sapa para syuhada. Wa kullun te sakabehane kabeh tanwinuhu te tanwine kullun ku iwadun dadi gegentenan anil mudhaf ila sang mudhaf ila. E wa kulluhum tetegese utahe sakabehane kabeh batak ihim Ing dalam sause den urip naone kabeh yaumul kiamat dalam kiamat kabeh sakwise diuripno iku atauhu iku padha sowan sapa kabeh ing Allah. Dadi nek usah mat urip nah sowan kabeh ning Allah bisi gotil fiil lan sigot fiil wasmil fa'il lan sim fa'il. Dakhirina hali ina kabeh sahirina tegese ina kabeh. Nggih mriyang tenan wong sowan pangeran meriang tenan. Disebut napa? Walaqad ji'tumu nafurata kama khalaqnakum awwalan apa? Marra. Dadi sampean sowan pangeran dhewean. Takoki sitok-sitok. Wa takbiru te takbir bil itani klan nekano bil madi klan fil madi kuli tahakkuki ihi krono e, nyatane tumibane ikhlas fil madi. Jadi ngeten kita tak dono gambaran akhirat. Ya. Jeng ben namung sekitar tiga jam. Eling-eling ya. hisap jengben ben namung pinten? tiga jam. Ngendikane Nabi kodru nisfin nahar. Mau sak kadar separone rino. Sebagai riwayat rubuin nahar, sepertiga, seperempat rino. Ada yang menghitung sekitar tiga jam. Jadi tiga jam gak mana dimulai jam walu lah, jam sebelas itu bar selesai. Kenapa kok cepet? Itu ada sahabat yang tanya, kenapa kok cepet? Karena di saat itu sudah kelihatan yaumatab yaddu wujuhu batas waktu wujuh. Jadi ya, kalau yang wajahnya bersinar berarti mukmin, yang wajahnya gelap kafir. Faham ya? Mulane ki aja kelip-kelip nanti istibah itu sing ora suwi-suwi sing bangsa kelip-kelip. Bingung no. Makanya sahabat do tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau tahu bahwa kami umat engkau sementara orang jutaan miliatan?" Terus Nabi ngendikan, "Kalau ada orang punya unta banyak dan unta kamu dengan ciri khas di kepalanya ada putih, di kakinya ada putih dan milik orang lain semuanya gelap apa anda tahu mana unta anda? Terus mereka jawab, ya kita tahu karena ada alamat tadi. Terus Nabi menjawab, inna ummati yut'auna yaumal kiamati hurran muhajjali namin asaril wudu. Nanti umatku dipanggil dengan wajah menyala, ada nur, tangannya juga ada nur karena bekas air apa? wudu. Terus ketika Nabi faman aroda ayuti lahurrotahu falyafal. Kalau ingin sinarnya lebih, maka wudunya harus idi ideal ideal itu ya misalnya bakso sirah gitu semuanya, jangan hanya sebagi ya meskipun sah, ya meskipun apa? sah. Sudah kalau sudah tap jadu wuju atas waktu wuju terus yuk raful mujrimu nabi si mahum fayuk khodu bin nawasi wal akdam. Jadi yang kelihatan fasek wes ditarik. Terus orang baik ya kelihatan si mahum fi wujuhim min asari sujud. Yang biasa sujud wajahnya padang, ada nurnya. Itu disebut min asaris sujud. Jadi asaris sujud buatan fisik teng dunia terus capek buatan. Maksudnya ini ku nur, kenapa? Nur. Tapi kaya aja seudon sing ngecap, misalnya sujudnya sujude tenang. tenan. Tapi ora usah teman-teman ya biasa ae maksudnya wis biasa ae maksudnya. Sing jelas nama nani ulama asari sujud itu nur sing fil jabah Jadi nanti itu kalau biasa wudhu iku ghurran muhajjalin min asaril Bukti kalau itu nur mergona ayat yaumatarol mukmini nawal mukminati yas'a nuruhum baina dihim. Jadi saat itu orang mukmin ada nurnya di wajah itu nunjuk nona asari sujud maknanya nopo nur cahaya nanti di hari kiamat. Mun setelah itu yang ada nurnya itu ke kanan, yang nggak ada nurnya ke kiri. Terus faduri babenahum bisuril lahu bab. Terus sama Allah dipisah pakai pintu gerbang. Pintu gerbang ini nanti jadi akrof, jadi pembatas. Ya sudah, batinuhu fi rahmatu wa mingki min kibalihil adab. Yang sisi kanan bi Allah langsung didesain jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Lah sing nyakang-nyakang nyungsang neng nur neng apa? Temangsang neng apa? Pager ning tengah nih. Swarga ora neraka ora. Terus nak delok swarga iku terus penjalukane aneh-aneh. Jaluk widadari, jaluk nikmat. Mbak pangeran ben gak kakean jaluk diadep non rokok. Diadep non rokok pun Gusti sementing non rokok. <laughs> Wah, akhirnya mlebu neh ndelok swarga nangis, mosok Gusti ndelok tok. Ngiler. Tapi nak kepingine nemen diadep ro. Neraka. Ampun Gusti, sementing buat mlebu. itu dibeda nganti ping 7 mbok tapi akhirnya enggak dilebokno napa? Swarga itu kan ada ceritanya itu akhiru ahli jannah duhulan al jannah di beda pangeran sampai kowe sumpah gak jaluk meneh mboten Gusti yakin kula sumpah ndak akan minta lagi mau delok tok swarga bareng delok wong kenikmatan ngene-ngene terus njaluk meneh Gusti mosok delok tok Wah, terus akhirnya tapi kowe sumpah jare gak jaluk meneh mboten mau diran masalah no Gusti <laughs> akhirnya pangeran itu tim mlebu Oh itu ada sekali ada berapa tujuh tahap atau berapa akhirnya dilebokno. Barang yang jero diomongi pangeran tinggi-tinggi pangeran laka hadil jannah wa asyratu amsalih. Kue tak kei swarga iki lan double sepuluh. Ngenyak Gusti, kula mlebu tak tok seneng kok. <laughs> Maksudnya dianggap atas khorobi wa antarofil alamin. Maksudnya mosok jenengan ngenyek kula. Ora aku ora ngenyek walakin ni ala masa'u qadir. Aku sing tak karepno kuwasa. Gus pak swarga. Akhirnya mlebu swarga. Kue dadi wong iku wis bagus. <laughs> Terakhir nawa, Terakhir nawa mlebu napa? Swarga. Paham gitu terus kowe kudu yakin nak swarga neraka yo ben cepet. Karena tadi gambarannya pangeran wau nggih, ada taswadu wuju, ada tabyadu wuju terus dipisah. Fadguri babainahum bisuril lahu. Bab ini tenggene surat hadid terus dikasih pintu. Yang di pintu ini otomatis yang di dalam itu surga, yang luarnya neraka. Itu apa? Faduri babainahum nahum lahu bab batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min kibalihil azab. Hmm, lah kowe nak norem selip-kelip rawan kegaruk melok sing gelap. Mane aja geman nur napa? Kelip-kelip. Sampai nabi sing nabi mawon donga Allah maj'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuron sampai wa an yamini nuron wa an shimali nuron wa an fawqi nuron wa an tahti nuron sampai terakhir nabi sing ngendikan waj'ali nuron. Gusti meripat kula, kuping kula dadekno nur, dhuwur kula, ngisor kula. Mergo somben nak mesti dadi nur, mesti nganan. <clears throat> nabi sing nabi donga jadi dadi nur gak menjuk sugih kowe. Mergo nganggep akhirat ora penting, penting ning donya enak ini. Jadi aku nanggep sampean wong ngawur tenan. Wong akhirat tuh ngeri tenan, ora tau donga tenanan, bareng urusan donya. Donga tenanan. Berarti kayak nganggep akhirat tuh ketok ora penting penting mapan ning dunya serempet gitu nggak tak kadari sesuai itu nggak ning dunia aku ripe enak boy enak aku piye raro pokoknya enak no raro rasa rasa bayang no tetiung suge nak orang bakat malah bingung Jibril kese Jibril wa Mikail wa Israfil malakul mauti lan malaikat mati. Tapi cara Ibnu Abbas hum asyuhada. Idzum ahyaun inda rabbim yurzaquna utai syuhada iku pira-pira wong sing urip inda rabbim menurut utawa ana ing sandinge pangerane suwata yurzakuna den paringi rezeki sapa suwata wa kullun tanwinuhu te tanwine kullun iwadun an muta'a kulluhum ba'da khiyam yamal atahu bi sigati dakhirina halina kabeh sahirin wa tara lan ningali sira ayuhal mukhatab kowe sapa wae delok aljibala ing gunung mbok delok tahsabua Hale nyangka sira ing jibal mbok sangka jamidatan ingkang padat etub siruha tegese ningali sira ing jibal waktan nafkhati ing wektu ditiup mbok delok tahsabuha hale nyangka sira ing jibal tadun wa tekse nyangka sira ing jibal mbok sangka jamidatan hale uta ingkang beradat ewa kifatan tekse ingkang tengok-tengok maka nah ing panggonane jibal gunung nak mbok delok ya tengok-tengok tapi waya te hakikate gunung tamur iku mlaku apa gunung maras sahab kelawan kaya mlakune me mega dadi menduk gunung sing mbok kira tengok-tengok niku hakikate mlaku kaya mlakune napa men mendung Ai ail matori tegese koyok mendunge udan. Ida dorobat hunalikane menyentuh atau mukul eng sahab apa arihu angin. Ai tasiru tegese lumaku apa jibal serohu koyok melakune mendung. Hatta tako asiga tumi apa mendung apa tumi apa jibal alal ardi ing atase bumi. Fatastawiya mengko dadi padha. Fastawan apa fatastawiya? Nggih tak. <coughs> Fatastawiya atau fatas tawi sami mongko dadi podo dadi roto apa jibal biya klan aret mapsu satan hale hancur summa siro mongko nuli tasiru ge sami tasiro ge sami summa ro mongko nuli Oh enak terkep ngono-ngono iku mun bebas. Kiai ono sing maca tasiru dianggap istinaf. Asa maca tasiro mergo atof hatta taqa fatastawiya ya summa tasiro. Kalau di kiai kata, ono sing fanatik nahu, nak nasab nasab terus, nak rofa rofa terus. Ono kiai saya enak ibar rofa nasab rofa nasab. Jadi, kenapa ya saya enak orang ngamuk aja cung? Serepot lagi. Jadi perkara ini buat apa? Hmm. Lagi ngamuk biung. Sementing aja bodoh niki. Sumata siro mongko nuli dadi opo jibal kal ihni kaya ini kapuk sing beterbangan apa kal ihnil manfus sumata sira mongkon nuli dadi apa jibal habaan khali debu mansuron sing beterbangan Jadi gunung gagahe ngono sok ben yo hancur tenan yo ora gunung tok kabeh yo hancur Ya ora usah takok carane balekno piye, wong Allah sing ngatur kabeh. Pokoke iku kabeh objek mbok kaya apa sulite balekno bagi subyeke gam gampang. Ya kados gampang niku lho, napa jenenge zat besi napa besi napa uh, pasir besi piye carane golek pasir besi ning tanah. Ya. Tapi nyatane ditemukan teknologi sing dadekno antarane napa besi sama pasir itu bisa pi bisa emas dengan pasir bisa. Karena manusia itu subjek pelaku. Kalau pelaku yang tidak hakiki saja bisa mengambil emas dari bumi yang begitu, apalagi pelaku yang hakiki rupa-rupanya Allah Subhanahu wa taala. Tambah gampang ya, tambah napa? Gampang. Kayak manusia niku dna nya bisa diurai. Mbok mati ratusan tahun DNA-nya bisa diurai. anak dokter wae iso ngurai apa Allah Subhanahu wa taala. Wis ora usah mikir. Wis ora mikir sebenarnya carane urip piye, carane mlebu rokok dik piye. Sampeyan roh dhewe ora usah pikir. sebenarnya <laughs> apa? Dhewe, Tapi nak roh ya tambah ape? Ya wonten wali sing mlebu swarga bareng takok iki mau liwat neraka. Mbah ra roh jare. Mau oh, keramat tenan nanti. Padahal dikandani mau kanca-kancane, tapi kayak mau mesti lewat neraka. Ora aku roh aja. Iya, lagi-lagi berpikir saya ora ngono nggih, sampean untuk barokah Quran nggih. kula saged mikir ngene nggih barokah Quran. Wong nak berpikir objek Fenrohen, iku mesti dadi goblok. Tapi nak berpikir subjek, iku iso pinter. Misalnya ngeten nggih, kados wali wae. Sekarang misalnya ada Sungai Berantas misalnya, tak roy nggih Berantas lah. Sungai Berantas pas banjir. Terus saya melihat tampar besar kayak saya dulu sering ketika nate kulo nate teng Boyo, tapi namu pasanan. Terus nate dolan teng desa sing kudu ngliwati kali nopo? Berantas di situ kan ada nopo jenenge? Rakit ya. Rakit sing dikai nopo? Tali besar. Anda kalau berpikir objek tak perlu baleni nilai Anda kalau berpikir objek pasti berpikir, wah banjirnya ini kok rakitnya pecah tau ora? Kantut tau ora? Oh, ora katut mergo taline kuat. Tapi taline kok pecah gak, pedot gak ngono wis ngrawit sampai pedot. Anda terjebak oleh objek ini. Karena Anda berpikir satu, hanya menentukan satu cara bahwa satu-satunya lewat adalah lewat rakit. Saja nih kamu boleh beling, gue dikei hak pangeran beling. Lah lha apa aku lewat rakit? Aku iso miber, misalnya gue helikopter. Sing rasa sugih aku lewat helikopter. Nah, ngliwatin neraka cara berpikir ku ngono. Waduh neraka, puanase ngono jauh mau liwat wat sing jarene luweh napa? Ahaddu minas saif. Apa terkenal ini ahaddu minas saif. Dadi luweh tajem tinimbang napa pedang, lan luweh cilik tinimbang napa rambut. Kan kowe mikir, waduh nak liwat kono mesti ceblok e. Lah kowe kok yakin ceblok barang lho apa? Keliru lemu mikir lah apa liwat kono. akan ah kena. Lho bos niku tak warai kok malah ra Mulane jari Kanjeng Nabi soben umatku umatku pitung 70 sing raroh neroko neraka mergo kalbarkil khotib. Ini hadis sahih kalbarkil sak kelebatan. Mulane sampai ditakoki kancane mau liwat neroko, Mbah ra Jen. Nah tapi kue cara mikir kan mesti ngliwati iku. Lah biasane anak indah abdi pi kue mikir ngono yang kosben ngliwati iku. Lah tak latih mumpung rong mati, tak latih ora usah mikir ngono. Lho mboten guyon kula. Allah kan dawa aku itu terserah persangkaane kawulaku. Nak nyongka aku ngono ya tak kei ngono. Lah tak saiki tak latih. Sebenarnya ada alternatif ya ku niru wali-wali sing pas liwatin rokok kalbarkil khotib. Koyok kilat sing semleret sampai raro. Ya banyak kabeh wong liwatin rokok wa im minkum illa warituha kana ala rabbika hatmam maqdiya summa nunajjil ladzina taqaw wa nadzaru dzalimina fiha napa jisya. Nak sing aran burda luwih mlete menan. Lan kula mbek burda seneng. Oh, ora ana wong pede kok sing aran burda. Cara ra wali tak anggap wong mlete tenan. Ku nak ngelem Quran ngeten. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil kidami. Pokoke Quran iku ayat sing muhkamat. Bareng di antara ngelemi Quran ngeten. Intat luha khifatan min harri nari ladho fakta naro harro ladho min wirtias siami. Wonten sing apal burda to Intat luha khifatan min harri nari ladho. Kowe nak wedi ngliwati neraka gampang. Kowe nak apik ngliwati neraka maca Quran. Engkok nerakam mati. Terus nak pas mati mbok liwati kowe koyo kowe ngliwati es. Jadi keyakinannya ini aran Burda, intat luha khifatan min kharri nari lado atfakta harorado Ayat Quran nak mbok waca pas kowe ping liwatin neraka, nih padam. padang. Khusus gue kue, terus kue liwat nganti pas ditakok ya pun rokok panas gak. Aku gak roh panas. Iku mungkin, mungkin yang ngeten ya mau. Kue aja berpikir rokok, iku seru, sak seru-serune rokok. iku makhluk. Tetap tuduk, mbek sing gawe. Lah Quran iku kalamu wah, kalamu wah iku qadim. Mosok neraka wani bakar kalamu wah, gak sopan kan? Ya logikane ngono. Neraka bakar kalamu wah berarti gak neraka piye-piye makhluk. Nah cuma kita terjebak tadi sebetulnya neng hadis-hadis sohe ono wong liwat neraka miber. Nah gara-gara kue rosirot wau, wot wau terus kita cara berpikir aku mesti liwati iku. Lu sing ngongkon liwati iku iku sopo, Ngono, Faham nggih? Faham nggih? Iku gale ono banjir bandang terus kue mikir wah aku Rai soliwat, liwat. Wong ora ono raket gak ono helikopter. Sing ngongkon liwat sopo, Rau saliwat liwat ini, Nak pancen ke wali tenan terus dijupuk Jibril no, Lah masalahnya kira wali. Lha iku urusanem dhewe paham nggih. Mulane sampean wali-wali ku diangkat bi makhifatil minan. Do tengok-tengok ron rokok tenang. Kok ora liwat ngenteni. Enteni terus dijupuki mbek malaikat. Masyur. Akhirnya gak roh. itu jenis mahfufun diambil, dijemput. Mulanya Abu Yazid Al Bustami itu pernah geger bek muridnya berkorup, itu. Muridnya itu mau Quran kesemper. Wasiqal nata taqaw bahum ilal di nabo. Sumaro. so, wong ape u digiring ning swarga. saya enak lho wong digiring ning swargo gue enak tor. Wasiqal lagi nata taqaw bahum ilal di sumaro hatta ida ja'uha futihat alaihim abu abu wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha nah walhasil orang-orang baik itu nanti digiring ning swarga bar digiring ning swarga ya mesti ngliwatin rokok macam-macam dipanitiani malaikat tapi alhasil akhirnya kasil ning swarga Abu Yazid ketika dengar muridnya maca ayat itu dia nangis. Cek celakane wong iku. Kok nganti digiring mlebu swarga, cek larane ya. Terus muridnya janggal, digiringi swarga kok janggal. Kan enak ya Abah Yazid digiringi swarga. Ya enak mlebu swarga. Kowe ning ndi wae kok nganti digiring. Pas iku aku sawar pangeran dadi ra digiring. Terus dia mau ayat innal muttaqina anapa fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikim Lah ini yang perlu dibaca benar Ibnu Abbas. Orang-orang yang mati syahid itu bal ahyaun inda Mereka hidup endarobihim. Posisinya ini wis jejer pangeran. Sekarang wong jejer pangeran itu kira-kira kena hisap tora. Wani malaikat ngaudit wong sing saiki lu gue jejer pangeran. saya saiki bayangno wae. Mulane wong mati syahid itu bebas hisap. Mulane akeh sing edan mati syahid nganti do melakukan macam-macam iku perkarane. Wong mati syahid itu dinas bal ahyaun inda Saiki ana wong jejer pangeran, terus malaikat tukang auditor teko wani ngaudit. Dadi sampean pas wong-wong biasa digiring mara swarga. Wong-wong suhada iku jejer pangeran dadi panitia kiamat. Gak mungkin orang ini ngal ngalami napa sih? Ngalami napa? Hisab. Lha disebut bal ahyaun inda Mereka sudah jejer pangeran. Itu disebut innal muttaqina fi jannati wanahar fi mak adi sitkin ainda malikim muktadir. Wes pasti gue jejer pengir ya mungkin sama rasa tak kok mungkin melane ketika nabi Uang mati Sahid sekali kabundut Sahid tenan lho ya syahid fi ma'rikatil kufar sekali sahid itu di digawa manuk ijo jadi ini hadis Di digawa manuk ijo diterbang noneng neng apa swarga artinya kan nggak perlu ada asumsi ngliwati apa ngliwati mau sing wat Ya ngliwati nan rokone diliwati, semuanya sepakat wong mesti ngliwati. Cuma kan nggak perlu dengan cara nguwat wow. Nak nguwat rawan tenan cah, nak ngono tenan ya alamat tenan ya Gus. Malah nek hadis-hadis wis ngono jek ya, ana sing gantoli kok ngisor. Lho nggih hadise ngoten, wa fi jahannam kalalib. Ning swarga jek ya ana, ning neraka jek ya ana apa? Gantol. Dadi wis ape ceblok ijek digantol. Wah ya ngeri tenan. Nak liwat iku. Mulane kula boten kepen liwat niku kepen <laughs> kowe Kuwi mergo bahaya gitu, napa? Resiko. Paham ge Mulane nak mati mati sahid ta Lah sahid iku kata ketika Nabi ditanya apakah itu sahid fi ma'rikatil kufar fi ma'rikatil kufar ya Rasulullah. Terus jawab kanjeng Nabi, "Idzan suhada umati qalilah." Kalau yang sahid hanya apa itu? Yang mati di medan perang nanti yang mati sahid dari umatku sedih sedikit. Kemudian Nabi menyebut yang termasuk sahid yang mati ketika ada penyakit pagebluk. Orang yang sakit perutnya, orang yang mati saat mencari ilmu. Terus Nabi nyebut sekian sahid. Tapi ulama fakih itu khawatir nak syahid itu dimaknani sahid yang punya akibat hukum fakih terus disebut sahid akhir akhirat. Hanya punya akibat hukum fakih ini. kalau sahid fi ma'rikatil kufar kan nggak perlu dimandikan, nggak perlu macam-macam. Padahal sahid ini tetap di mandikan, Tapi nanti di surganya kayak mati sahid. Akhirnya disebut sahid akhirat. Paham ya? Artinya di dunia diperlakukan kayak ada sahid. Artinya ada mandi, ada sholat. Tapi di akhiratnya sahid. Karena kalau diperlakukan di dunia kayak sahid berarti nggak usah di mandikan. Yang fakih ya Tapi itu ya sahid. Ya, jadi orang-orang yang bersaksi akan kebesaran Allah, akan macam-macam kados tiang-tiang ngaji niku nggih sahid. gue golek ilmu niku nak mati nggih sahid. Sampeyan gue golek mun ana entuk-entuk golek terus malah niku sahid Malah nak sing entuk mulane kula kadang-kadang digojlok santri-santri sing ra alim. Kanca kula jenengan niku ora pati sahid Gus Namati tapi lah sampeyan entuk ilmu sing dijamin hadis sing golek. <laughs> oh cangkemmu. Harga <laughs> hadis saya man salah katorikon yaltami sufihi ilman. Jadi sing ijek golek ora ono ke hati sing wis entuk ilmu. <laughs> Diasmu. kue nganti rale mergo golekmu ora tenanan. Aku untuk akeh mergo goleke <laughs> tenanan. No oh, aneh-aneh. Berarti status eh pantas aku di bangku. <laughs> Mulai gue jalalan turu, pas ngaji turu, golek kok turu. Paham gitu, Jadi rasa khawatir ya. Anda jangan berpikir objek. Sebenarnya Anda lewat wat itu tidak harus. Cuma gara-gara wujud kamu berpikir bisa lewat. Tidak harus. Lah kowe terus berpikir rokok itu panas. lalu rokok panas itu tidak harus. Rokok itu makhluk. Bisa ditaklukkan Nobo? Bisa Nobo? Nah, carane nalokno piye nganggo kalamun kau dimau kados dawuh burda intat luha khifatan min harri nari atfa taharrolah. Jika kamu menghadapi neraka dengan baca Quran maka akan mematikan api neraka. Akhirnya wong terus yakin Iqra'ul Quran fa innahu syafi'un musyaffa. Quran iso nyafaati wong ketika api mlebu mlebu napa? Neraka. Disafaati Quran akhirnya ora mlebu neraka. Mulane kudu yakin ya keramate Quran, mujizati Quran. Kowe ora usah berpikir objek oh, berhubung rokok panas terus ora iso dilalui aku mesti kecemplung. Ya kecemplung tenan akhirnya. Wong Allah terserah gone kawulane. Mestine kira oleh mergo ngene. Neraka panas sing ngene, gaya tok, mestine rawani mangan aku. Nak wani ya jajal. Jebule wani tenan yo. <laughs> Tapi kayak kudu yakin lho niku teng hadis-hadis ketok lho nak neraka iku makhluk. Ngendikane Nabi wa innan nar lam takul asaros sujud. Neraka koyo ngono ganase ora bakal wani mangan anggota sing tau dingku. sujud. Karena rokok itu musakhoroh diatur, makhlukoh diatur. Kowe kudu yakin. Kowe berhubung tau sujud kudu yakin rokok rawani. wani. Sampeyan tantang, jajal kok. rokok neraka nak wani ngobong aku, aku tau sujud. Jebule rawani tenan. Kowe rawani wani mlebu nerakane ora wani. <laughs> tapi masalahnya kowe ora iso tok swarga. Lah yo ya ngenteni diparani manuk-manuk sing wau. Syaratnya kayak kudu wali, paham napa? Itu pasti dipanitiani. no tadi kalbarkil khotib. Terus Nabi ditanya oleh sahabat, itu siapa ya Rasulullah yang masuk surga kalbaril khotib? Hum alladzina la yastarikun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Wong sing uripe ora tau berkhayal, ora tau ambisi, ora tau ngene-ngene, pokoke uripe ku pasrah. Ya karena itu alamat itu ali ku mau. Hum alladzina itu kok golek dhewe hadise. Nak golek hadise gampang lakoni ini sing masalah. Nah, tapi apapun itu kowe ora usah berpikir mlebu neraka, mlebu swarga kowe angel ora usah mikir ngono. Engko kangelan tenan kowe. Pokoke ya Allah kula mlebu swarga sing gampang ngono. Donga sesuk gampang dhewe. Prosesnya mati sik. <laughs> Paham gitu. Terus kula suwun nggih mbek hubungan mbek pangeran sing nyaman. Piye-piye neraka iku wae pangeran, senajan to dasate ngono iku diatur pangeran. Nek pangeran ngersakno gampang ngliwati nggih napa? Nggih napa? gampang. Inadza ilika ala wahi napa yasir iku gampang. Sun Allahi ku kabeh gaweane Allah masdarun muakidun utawi dawuh sun Allah iku masdar muakidun kang ngukuhno limat munil jumlah maring kandungane jumlah qoblahu kang sedurunge dawuh sun Allah. Udifa kang ti idhofano apa iki la fa'ilihi maring fa'ili matmunul jumlah ba'da fi amili sause buang amile sun awah Ai sona Allahu dzalika sun'a. Tegese gawe sapa Allah wa dzalika mengkon-mengkon kejadian, kejadian wau lho uh, mururul jibal napa kas sahab rupane Allah sapa Allah iku zat dirupane rupane zat atqona ngeke ngekeki kukuh kang ngekeki kuat utawa kang ngekeki detail sapa Allah ahkama tegese ngekeki detail sapa Allah kulase ing saben-saben perkara sonaahu kang gawe sapa Allah ing se inna wa ta'ala ta khabirun dat sing pirsa bima kelan perkara yafalu nakang lakoni sapa ngakeh akeh bilya iklan ya yafalun wa ta ilan tak tafalun ai a'da'uhu tegese nglakoni sapa pira-pira musuhe Allah nak musuhe Allah nglakoni minal maksiati yaiku perilaku maksiat Allah iku pirsa apa sing dilakoni wong akeh wong akeh nak musuh berarti nglakoni maksiat wa auliyauhu lan apa sing dilakoni para wali-waline Allah rupa-rupane minato ati yaiku nglakoni taat alam ki manjari